Syekh Abdullah Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala menyampaikan penggambaran bagaimana kondisi umat barakallahu fikum di masa Nabi Allah Nuh alaihi salam berjarak 10 abad 10 kurun lamanya anak-anak Adam berada di atas tauhid hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah dan ujian serta cobaan kepada mereka munculnya peristiwa pertama kesyirikan di muka bumi Ya pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Allah Nuh alaihi salam dan bagaimana Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Wafiri hafizahullah taala menggambarkan kondisi umat manusia ketika itu di masa kekosongan dari Rasul dan ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam awal diutus bagaimana kegelapan bid'ah ah kegelapan kesyirikan itu menyelimuti kehidupan umat manusia sehingga tidak ada keinginan apapun atau tidak ada umat manusia kecuali semuanya tunduk patuh kepada para syaitan yang semuanya orang-orang jahil serta menentang Allah serta ber, menyekutukan Allah Jalla wa'ala sehingga muka bumi ketika itu betul-betul gelap dengan kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan, kegelapan al-inad. Wa qad istawla kata beliau hafizahullah taala wa qad istawla alaiha a'immatul kufri wa asakirul fasad. Naam. Ini yang beliau sampaikan ini adalah menukil dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang disampaikan dalam kitab As-Sawa'iq al-mursalah. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq, hafizahullah taala fa anzara. Nah, yang berkuasa di muka bumi ketika itu ialah a'immatul kufri. Nah, para pemimpin-pemimpin kekufuran serta para tentara-tentara kerusakan. Ketika Nabi ketika diutusnya Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa bashar. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan serta menyampaikan kabar gembira wa abda serta menampakkan menjelaskan wa'ada dan mengulang-ulang fi bayani hakillahi ala abidihi mengulang-ulang penjelasan tentang hak Allah azza wa jalla yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya wa anzalallahu alaihi al-Qur'an alladhi yuwaddihu fihi annahu ma khalaqal khalqa illa litauhidih tidak hanya itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kitab suci Al-Quran kepada beliau alaihi salatu wassalam yang isinya menjelaskan tentang tujuan hidup manusia bahwasannya Allah sang pencipta sang khalik tidaklah khalaqal khalqa ma khalaqal khalqa tidaklah menciptakan al khalq umat manusia ini jin dan manusia illa li tauhidih kecuali hanya untuk mengesakannya dalam seluruh amal ibadah. Haitsu qala azza wa jal di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia illa liya'budun. Wa annahu kemudian Syekh Abdullah Al-Zafiri Hafizahullah taala melanjutkan wa annahu ma arsalar rusula illa lida'watil ibadi litahqiqihi dan sesungguhnya dialah Allah azza wa jalla yang tidaklah mengutus para rasul kecuali membawa misi dakwah kecuali dengan satu tugas dakwatul ibad mengajak para hamba-hamba Allah azza wa jalla ditahkikihi ay tahqiq at-tauhid untuk merealisasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan, mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh dan segenap amal ibadah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Faqala Allah Jalla wa Ala berfirman menyampaikan keadaan para nabi dan para rasul Kata Allah Azza wa Jalla wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa jtanibut taghut. Dan benar-benar sungguh Allah Azza wa Jalla tegaskan dengan beberapa penegasan, dengan beberapa penekanan walaqad dan betul-betul dan benar-benar telah kami utus seorang rasul fi kulli ummah pada setiap umat apa tugas mereka? Ani'budullah ibu tawud untuk mengajarkan menyampaikan kepada umat tersebut untuk me Naam mengajarkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah at-taghut segala hal yang di Naam yang melampaui batasnya dalam diibadahi dan diikuti atau ditaati. Nah, jauhi itulah, jauhilah tauhid. Nah, fasara alaihi salam hayatahu kullaha fi Makkah wal Madinati yad'u ila tauhidillah dan berjalanlah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam seluruhnya usia beliau semenjak awal diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Nah, hidup di Makkah 13 tahun lamanya, wal Madinah 10 tahun berikutnya. 23 tahun mengemban tugas sebagai seorang dai, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, da'u ila tauhidillah, tidak henti-hentinya mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah jalla wa wa yunziru qawmahu, dan inilah ciri khas dakwah salafiyah. Dan inilah ciri khas dakwah. Naam, ciri khas dakwah para nabi dan para rasul. Syiar-syiar dakwah as-salafiyah membawa misi tauhid, mengajak kaum muslimin, mengajak seluruh umat manusia untuk kembali mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Nah, wa yunziru qaumahu dan beliau juga memperingatkan kaumnya. Memperingatkan kaumnya untuk kembali mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bertaubat dari kesyirikan dan dari kebid'ahan yang selama ini mereka bergelimang padanya. Wa yab'atsus saraya wal kutub dan beliau juga mengutus as-saraya, pasukan-pasukan, gerombolan pasukan-pasukan kecil wal kutub dan juga risalah tulisan-tulisan beliau atau surat-surat beliau yang berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah wa yursilu ashabahu lil amsar dan beliau mengutus mengirim para sahabat-sahabat beliau ke berbagai kota, ke berbagai wilayah di berbagai wilayah di berbagai penjuru dunia. Ketika itu beliau utus dai-dai beliau, beliau utus murid-murid beliau alaihi salatu wassalam yang selama ini beliau gembleng, yang selama ini beliau didik, yang selama ini beliau 6 eh, ajari tauhid was sunnah beliau utus menyebar ke berbagai penjuru dunia ke, ke berbagai penjuru bumi hatta akmalallahu bihi dina sampai Allah azza wa jalla menyempurnakan agama ini wa atamma bihi ni'mah dan Allah sempurnakan nikmat dengan agama Islam tersebut وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك نعم Allah Jalla wa'ala menyempurnakan dengan Islam, agama Islam kenikmatannya. Sempurna dengan apa? Dengan Islam. Wa taraka ummatahu dan Allah Jalla wa dan Al Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggalkan umat beliau ala mahajjatil bayda di atas tariq al-mustaqim al-bayda di atas jalan lurus yang putih bersih yang terang benderang sampai saking terangnya beliau menyatakan lailuha kana hariha malam malam harinya itu seperti siang sehingga tidak ada kegelapan tidak ada syubhat sedikit pun maka karena terang, karena jelas, karena gamblang la yazihu anha anha ba'dahu illa halikun maka tidak ada orang yang menyimpang atau meninggalkan jalan yang lurus tersebut meninggalkan mahajjatul bayda, ajaran beliau yang terang benderang tersebut kecuali pasti akan binasa tidak ada orang yang meninggalkan ajaran Nabi Muhammad alaihi wasallam pasti pasti dan pasti halikun pasti akan binasa kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat telah disempurnakannya agama Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Al yauma hari ini kata Allah Azza wa Jalla akmaltu lakum dinakum telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Agama Islam agama sunnah, agama yang diemban dan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam adina dan aku ridho agama Islam sebagai satu-satunya agama yang kalian peluk. Barakallahu fikum. Rawal Bukhari fi al i'tisam. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab sahih beliau pada kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah di bagian-bagian akhir Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi menetapkan atau meletakkan sebuah bab atau kitab yang berjudul Kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu kitab tentang prinsip berpegang teguh i'tisam bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Dari jalan Tariq ibn Syihab dari jalan sahabat dari enam sahabat Tariq bin Syihab. Qala kata sahabat Tariq bin Syihab, qala rajulun minal yahudi li Umar. Ada seorang Yahudi berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang apa? tentang tadi ayat di surat Al-Maidah ayat ketiga di surat Al-Maidah tentang sempurnanya agama Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi dan Allah jaga kesempurnaannya dan telah sempurna gak butuh penambahan serta tidak pula butuh yang namanya pengurangan. Kata orang Yahudi tersebut berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, "Lau anna 'alaina nazalat hadhil ayatu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kalau andaikan ayat ini turun alaina kepada kami bangsa Yahudi turun kepada kami tentang agama Yahudi yang kami peluk andaikan memang, andaikan agama Yahudi dipilih oleh Allah Jalla wa'ala sebagai agama yang telah Allah sempurnakan dan agama yang Allah ridhoi, kata dia. La lattakhadna dzalikal yawma ida. Niscaya dan pasti akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id sebagai hari peringatan. Hari peringatan apa? Hari peringatan disempurnakannya agama. Tetapi ayat tersebut Allah kehendaki bukan untuk agama Yahudi. Agama tersebut Allah kehendaki untuk agama Islam yang dibawa serta diemban oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, artinya Allah Jalla wa ala ridha kepada agama Islam. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama Islam, bukan agama Yahudi. Orang Yahudi tersebut berandai-andai, duhai kiranya agama dia yang disempurnakan oleh Allah. Duhai kiranya agama dia yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipeluk. Nah. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu menjawab atau menanggapi statement dan atau pertanyaan si orang Yahudi tadi, Inilah a'lamu ayya yaumin nazalat hadhil ayatu." Sungguh saya benar-benar tahu, wahai Yahud. Saya benar-benar faham hari apa turunnya ayat ini. Beliau menyatakan nazalat yauma arafah fi yaumi jum'ah. Ayat ini turun pada hari Arafah di hari Jumat, di hari haram, di hari Id, hari Id yaitu Idul, idul uh, eh, Id pekanan. Nah, sudah sudah Id. Ya sudah Id. Sebagian ulama menyebutkan barakallahu fikum enam Id uh, Naam Idul eh, Adha juga pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Barakallahu fikum. Sehingga pada hari itu terkumpul dua Id. Id Jumat ya, Id pekanan dan juga Id tahunan. Nah, karena memang Id itu adalah sesuatu atau waktu atau tempat yang dijadikan peringatan manusia berkumpul di situ secara teratur. Nah, selama setahun sekali. Dan hari Arafah adalah hari yang diperingati setiap tahunnya. Hari Arafah adalah hari di mana umat kaum muslimin beribadah wukuf di padang Arafah. Nah, bertepatan dengan hari Id pekanan yaitu hari Jumat. Sudah hari Id. Barakallahu fikum. Artinya agama Islam ya telah disempurnakan. Ayat itu pun juga telah turun di hari Id. Ya, telah turun di hari di hari Id. rawa aydan fi kitabil manaqib babu khatimin nabiyyin. Diriwayatkan pula dalam kitab Al-Manaqib. Terdapat bab khatimin nabiyyin, penutup para nabi. Kata beliau, Kata Syekh Abdullah bin Salfiq, hafizahAllahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan." Sesungguhnya permisalah, permisalan saya dengan permisalan para nabi sebelumku itu ibarat seperti seseorang yang sedang membangun rumah. Seseorang membangun sebuah rumah. Fa'ahsanahu wa ajmalahu. Ia perbagus, ia perbaiki, ia bangun dan ia finishing seindah mungkin illa maudi'a labinatin min zawiyah kecuali ada satu sisi batu bata belum terisi di situ min zawiyah pada salah satu ujung atau naam sisi dari tembok bangunan tadi itu atau dari sisi apa dari sisi rukun atau tiangnya faja'alan nasu yatufu nabihi wa ya'jabuna lah. Kemudian umat manusia pun yatufu nabihi mengelilingi rumah tersebut yang kurang sempurna satu batu bata aja tinggal nutup satu aja selesai sudah wa ya'jabuna lahu dan mereka semuanya takjub dengan rumah tadi rumah yang betul-betul indah rumah yang betul-betul masya Allah luar biasa halla wudi'at labinah mereka mengelilingi sambil merasa takjub terhadap bangunan dan rumah itu ia menyatakan tidakkah diletakkan saja ini batu bata ini ke ini ruang yang kosong tinggal satu ini Kala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan fa'anal labinah sayalah batu bata tersebut jadi ibaratnya para nabi itu ya menutupi semua bangunan tadi itu dengan indahnya, dengan ajaran tauhid, ya, dengan ajaran as-salafiyah yang benar-benar indah dari semua sisinya. Nah, tinggal apa? Tinggal beliau taruh di situ satu untuk menutup apa? Menutup lubang tadi itu. Wa fa'anal labinah. Maka sayalah batu bata terakhirnya. Wa ana khatimun nabiyyin dan sayalah penutup para nabi. Artinya satu tempat tersebut sebagai tempat apa? Tempat penutup terakhir. Yaitu siapa? Nabi Muhammad salawatu rabbi wa alaihi. Kemudian ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu taala membawakan syawahid atau membawakan penjelasan dari Al-Imam Al-Lalikai rahmatullahi taala alaihi dalam syarah usul i'tikad ahli sunnati wal jamaah. Naam. Qala al-Imam Al-Ladikai rahimahullah. Nama beliau ini masyhur dan kitab beliau ini ada kitab yang masyhur pula. Kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Al-Imam Al-Lalikai. Nama kitab beliau yang paling banyak dijadikan rujukan ahlu sunnah dalam urusan dan dalam bidang manhaj berjudul atau bernama Syarah Usul I'tiqad ahlu Sunnati wal Jamaah. Nah, para tulabul ilm memiliki kitab ini dan sangat dibutuhkan. kata Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala pada kitab beliau tersebut, siyaku ma ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil hath ala tamassuki bil kitab was sunnah. Nah. Beliau mengomentari hadis di atas. Ya. Beliau menyatakan siak atau konteks ya. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam tadi itu konteksnya maksudnya ialah al-hath berisi anjuran, berisi motivasi kepada umat Islam untuk bersikap tamasuk, berpegang teguh bil kitab was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, anis sahabati wat tabi'in. Ya. Dan juga para sahabah dan tabi'in wa man ba'dahum wal khalifin lahum min ulama'il ummah ajma'in. Berpegang teguh pula dengan bimbingan para sahabah wa tabi'in dan para penerus dakwah sepeninggal mereka dari kalangan para ulama ul ummah, para ulama us sunnah yang membina, membimbing ya mengarahkan umat ini. Mereka semua. Thumma saqa bisanadihi ilal irbab ibn Sariyah. Kemudian beliau membawakan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala membawakan hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu beserta sanatnya Qala annahu qala kata sahabat Irbad bin Sariyah wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan mau'izah peringatan nasihat yang betul-betul menyentuh nasihat yang betul-betul azim azimah nasihat yang membuat air mata kami berlinang Wawajilat min hal kulub dan membuat hati-hati kami bergetar. Fakulna ya Rasulullah, inna hadhihi la mawa'idhatu muaddi'a. Famada ta'hadu ilaina wahai Rasulullah sambil mereka berlinang air mata aki, uh, karena mendengarkan mawaidah dari Rasul alaihi salatu wassalam wahai Rasulullah sungguh nasihat dan mawa'idhah yang engkau sampaikan ini betul-betul adalah mawa'idhahnya orang-orang yang hendak akan meninggalkan kami. Mau'idah nasihat orang yang akan berpisah dengan kami. Jika yang benar famada ta'hadu ilaina. Jika yang benar demikian, apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Apa yang harus kami jaga dari wasiatmu dan nasihatmu? Qala qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yaziu 'anha ba'di illa halikun beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan wasiatnya kepada para sahabat dan wasiat tersebut pun juga berlaku untuk kita semuanya. Untuk umat beliau alaihi salatu wasallam. Sungguh benar-benar ya saya telah meninggalkan kalian alal doh di atas ajaran di atas jalan yang putih bersih terang benderang saking terangnya saking gamblangnya lailuha kana hariha Kondisi malam itu mirip seperti siang. Saking jelas, saking terangnya dan saking gamblangnya, la yazihu anha ba'di illa halikun. Nah, dan tidak ada orang yang meninggalkan cahaya yang putih tadi itu, jalan yang terang benderang tadi itu setelah sepeninggalku illa halik, kecuali dia pasti akan binasa. Kecuali dia pasti akan tertimpa fitnah kecuali pasti dia akan ya terperosok jauh akan terseret jauh ke dalam penyimpangan nasallahu assalamatu wal afiyah man ya'ish minkum fasayara katsira barang siapa di antara kalian yang tetap hidup sepeninggalku nanti setelah saya meninggal kalian tetap hidup maka kalian pun akan melihat ikhtilafan katsira melihat perselisihan yang betul-betul banyak fa'alaikum bima araftu min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka pada kondisi kalian melihat banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan pandang, banyaknya ajaran, banyaknya logika dan rasio dalam agama ini, fa'alaikum bima araftu min sunnati, maka wajib bagi kalian Wasiat beliau, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku yang kalian ketahui dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang berada di atas petunjuk. Pegangi sunnahnya mereka yang kalian ketahui. Pegangi kuat-kuat. Ya, sampai beliau memperumpamakan ya cara berpegang teguh cara berpegang yang kuat dengan ajaran beliau dan ajarannya Khulafaur Rasyidin itu dengan kalimat setelahnya addu 'alaiha bin nawajid ya gigit erat-erat bin nawajid dengan gigi geraham kalian berarti sudah dipegangi dengan tangan masih digigit lagi bukan sembarang gigi yang menggigit tetapi gigi yang memiliki kekuatan yang paling besar untuk melumat makanan Gigit erat-erat, kuat-kuat. Menunjukkan apa? Tamasuk. Tamasukan kawiyan, jaziman. Ya. Pegangi kuat-kuat, erat-erat. Naam. Wa alaikum bitta'ah. Dan wajib bagi kalian untuk tetap beriltizam. Tetap berpegang teguh dengan ta'ah, taat kepada walil amr wa in abdan habasyian. Walaupun yang diangkat sebagai pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian adalah dari kasta budak Habasyi. Sudah budak hitam lagi. Rambutnya keribu mungkin. Ya. Pawaan-pawaan yang sudah penampakan manusia yang, yang kalian nggak suka. Nah, dari kasta budak lagi. Tetapi kata Rasul alaihi salatu wasallam kalau dia naik, kalau dia terpilih, kalau dia diangkat. Kalau dia punya kekuasaan, fa'alaikum bitta'ah. Maka wajib kalian untuk tetap taat walaupun dia yang memimpin. Fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Haitsuma qida inqada. Haitsuma qida inqada. Naam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Fa innamal mu'minu seorang mukmin itu hanya bis, hanya diperumpamakan kal jamal dalam sikap itibaknya ya. Kal jamal al-anif seperti al-jamal al-anif seperti unta yang anif. Anif itu diambil dari kata unf. Ya. Anfun, hidung. Maksudnya bagaimana? Kata Lima As-Sindi rahimahullahu taala dalam Syarah Sunan Ibn Majah, barakallahu fikum, fa innal mu'mina au fa innamal mu'minu ay sya'nul mu'min. Kondisinya seorang mukmin itu tarkut takabur, meninggalkan sikap takabur, menjauh sejauh-jauhnya dari sikap takabur, menolak al-haq dan merendahkan orang lain. Waltizamit tawadu' dan senantiasa berpegang teguh menghiasi diri dengan akhlak at-tawadu' fayakunu kal jamalil anif sehingga mirip seperti apa al-jamal al-anif unta yang al-anif Nam, anif ay bila maddin kakanf kakanif seperti kata kanif kan nggak dipanjangkan itu ay bila mad tanpa ada pemanjangan bukan kanif enggak tetapi nah, ganif. Kasahibi. Wa kasahibi. Seperti apa? Timbangan sahib. Sotnya kan dipanjangkan tuh. Sahib. Artinya apa? Anif pendek bukan anif. Ya. Kasahib ay bilmat Buk, uh, dan juga seperti sahib. Karta sahib itu dipanjangkan sotnya. Sama anif bukan anif. Wal awal asah kata Al Imam As-Sindi rahimahullah taala bacaan anif yang pertama artinya tanpa mat tanpa bacaan panjang itu lebih sah dan lebih afsah lebih fushah lebih resmi ya, lebih pas dengan tatanan bahasa Arab dengan grammar bahasa Arab lebih pas asah wa afsah lebih tepat dan lebih fushah ay alladhi ju'ila zimam fi anfihi maksudnya ialah Al-Jamal Al-Anif itu adalah unta yang di hidungnya itu ditusuk ya diikat tali kekang fi anfihi fayajurruhu man yasha min saghirin wa kabirin sehingga ia bisa ditarik oleh siapapun entah anak-anak ataukah orang dewasa ila haitsu yasha ke ke arah manapun ia mau dibawa. Kida, kok, dibawa ke arah manapun ia digembalakan. Itu loh diperumpamakan seorang mukmin tuh seperti ini. Artinya taat. Dibimbing untuk taat, tawadu. Tunduk sepenuhnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Haitsuma qida ingqada Kemanapun ia digembalakan, ia pun taat, nurut, ikut Nah, wallahu a'lam. Demikian pula makna kal jamalil anif disyarah atau dijelaskan oleh al-Imam Al-Munawi rahmatullahi taala alaihi fi Faidul Qadir dalam kitab beliau Faidul Qadir. Fa innamal mu'min kata Rasulullah alaihi salatu wasallam fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Seorang mukmin itu kal jamal al anif seperti unta yang anif. Unta yang apa? Unta yang digembalakan dengan hidungnya tadi itu. Dipasang tali kekang di hidungnya. Ay al-ma'nuf. Maksudnya al-anif ialah unta yang al-ma'nuf. Apa itu artinya al-ma'nuf? Kata al-imam uh, al-munawi. alladhi ukira anfuhu. Yaitu unta yang dilukai bagian hidungnya dan dipasang tali kekang melalui apa? lubang tersebut yang sudah dilukai tadi itu. Sehingga kalau dia sudah dipasang tali kekang di situ, diarahkan kemanapun, falam yamtani ala qaidihi. Dia pun tidak akan menolak ke hak terhadap orang yang menggembalakannya. Hai sumaqida ingkoda. Kemanapun ia di bawah ia pun nurut, taat, tunduk Begitu pula seorang mukmin, kemanapun Islam itu mengarahkan, kemanapun Al-Quran itu mengarahkan, dia tunduk patuh setunduk-tunduknya. Ia ikut seikut-ikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum semuanya ya ikhwan. Baik yang barakallahu fikum yang mendengarkan ya dimanapun antum berada Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min yang diperumpamakan seperti al-jamal al-anif. Artinya gampang dibimbing, gampang diatur, gampang diarahkan. Diatur dalil itu tunduk patuh. Diatur sunnah mau ngikut kemanapun sunnah itu mengarahkan. Nah. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lainnya fa'ausina. Kata Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz apa? Fa'ausina. Para sahabat ber berkata kepada Rasul alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nasihat ini mirip nasihatnya orang-orang yang hendak berpisah." Fa'ausina, kata para sahabat, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, beliau menjawab, "Usikum bi Wallah sallallahu alaihi wasallam." Beliau Ali salatu wasallam menjawab usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan dengan wasiat kedua yaitu as sama tetap mendengar Wata'ah tetap taat tidak mencabut tangan ketaatan kalian wa in abdan habasyian walaupun yang memerintahkan kalian pemimpin kalian pemerintah kalian adalah abdan habasyian seorang budak habasyi seseorang dari kasta budak kulit hitam habasyi ya tetap kalian taat tetap kalian mendengar selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasul Ali Shallallahu Wasallam, tidak bertentangan dengan garis-garis batasan agama Islam, perintahnya kata Rasul Ali Shallallahu Wasallam, alaikum nam bisam'i wa ta'ah. Wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat. Kemudian wasiat berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka siapapun di antara kalian yang masih terus hidup setelah aku meninggal nanti, fasayarokhtilafan kathira, maka dia pasti dan pasti akan melihat, akan mendapati ikhtilaf, perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, pada kondisi seperti itu, pada kondisi kalian melihat perselisihan yang begitu banyak, perbedaan pendapat, perbedaan ajaran yang sangat banyak, beliau menawarkan, beliau mengam menyampaikan solusi dan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Al, sunnatil khulafa il-mahdiyin ar-rasyidin. Sunnahnya para khulafa, para pemimpin pe, penggantiku nanti al-mahdiyin yang terhidayahi, yang berada di atas hidayah, di atas petunjuk ar-rasyidin yang terbimbing tamassaku biha dan pegangi ajaran tersebut pegangi kuat-kuat addu wa addu alaiha bin nawajid dan gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian wa iyyakum hati-hati kalian waspada kalian ini wasiat beliau berikutnya hati-hati kalian waspada kalian wa muhdatsatil umur dari nah, perkara-perkara muhdatsat dari perkara-perkara baru dalam ajaran agama yang diada-adakan, yang direkayasa atas nama ad-din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara baru tersebut adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu menyimpang. Enggak ada bid'ah yang tidak menyimpang. Semua bid'ah menyimpang. Wa kullu dalalatin finnar. Dan semua dalalah tempatnya di dalam an-nar. Yaqulu al-imamu asy-Syatibi rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala membawakan faedah dari Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi dalam kitab Al-I'tisam. Kitab beliau yang begitu masyhur. Naam, itu kitab Al-I'tisam. Ba'da dzikri hadits Al-Irbad bin Sariyah al-Mutaqaddim setelah disebutkan hadis Irbad Ibn Sariyah nah, yang lalu Al-Imam Asyatibi rahmatullahi taala alaihi menyampaikan penjelasan kata beliau rahimahullah wa thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri dini wa dunya dan telah sabit, telah sah, ya, telah diterbukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah wafat meninggalkan kita semuanya sampai beliau menjelaskan atau menyampaikan semua penjelasan dalam segala hal yang dibutuhkan dalam perkara dunia dan perkara ad-din, perkara akhirat. Jadi artinya beliau telah menjelaskan semuanya kamil ya sempurna seperti di surat Al-Maidah ayat ketiga tadi itu. Sehingga beliau wafat telah menunaikan amanah risalah semuanya, nggak ada yang ketinggalan. wahadalah la alaihi min ahli sunnah. Maka hal ini tidak ada pertentangan sekalipun dan tidak ada perselisihan dalam hal ini di kalangan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sepakat agama Islam sempurna. Nabi alaihi salatu wasalam wafat dalam keadaan semua amanah, amanah risalah telah disampaikan kepada umat. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاره أن الشريعة لم تتم Kalau demikian keadaannya, demikian kondisinya, artinya agama ini telah betul-betul lengkap, sempurna idza kana kadzalik fal mubtadi' maka mubtadi' innama mahsulu qawlihi kesimpulan ucapan dia si mubtadi' entah ia berucap ya dengan dengan lisannya ataukah dengan isyarat-isyaratnya anna syariah bahwa dia menyatakan bahwasanya syariat ini lam tatim enggak sempurna ya enggak sempurna Kenapa? Buktinya ia mengadakan mengadakan ajaran baru dalam keadaan Islam ini sudah lengkap. Maka kesimpulan dari ucapan dan tindak tanduknya dia adalah dia menyatakan bahwa syariat ini nggak lengkap, belum sempurna. Wa annahu baqiya minha asya yajib au yustahab istidrakuha. Dan dia nah, meyakini bahwasannya masih ada sisa beberapa perkara dalam agama ini yang wajib atau yang disukai untuk diperbaiki, harus direvisi atau harus disempurnakan li'annahu law kana mu'taqidan kamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' walastadrak 'alaiha walastadraka 'alaiha karena kalau ia betul-betul meyakini kalau sunnah ajaran Islam ini betul-betul telah sempurna dan lengkap dari seluruh sisinya, dari semua sisinya, maka dia nggak butuh me me melakukan perkara bid'ah, tidak membutuhkan ajaran-ajaran bid'ah, dan tidak pula ia akan melengkapi agama ini. Wong sudah lengkap. Nah, itu kalau ia meyakini apa? Meyakini agama ini sempurna. Cuma masalahnya dia meyakini kalau apa? Itu itu secara isyarat, secara tersirat saja. Entah tersirat ataukah tersurat. Entah eksplisit ataukah implisit. Ia menyatakan bahwasanya agama ini nggak sempurna. Makanya dia apa? Merekayasa amalan. Merekayasa ajaran, merekayasa ajaran. Karena emang dalam hati kecilnya ia menyatakan bahwasanya agama ini nggak sempurna. Faqailu wa qailu hadza dallun anis siratil mustaqim. Maka orang yang mengucapkan statement atau pernyataan seperti ini dia adalah orang yang dol sesat jauh dari siratil mustaqim dari jalan yang lurus barakallahu fikum Taib ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada penjelasan eh, Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala menyampaikan beberapa nukulat, beberapa penukilan dari para ulama diantaranya antaranya Al-Imam Majishun eh, dari alimam Malik dan juga dari alimam imam Al-Lalikai sekali lagi dan juga enam penjelasan yang lainnya karena waktu sudah masuk Isya mungkin di tempat antum di Aruk juga sudah masuk waktu Isya. Nah, di Banjarbaru mungkin juga sudah, maka kajian ini kita tutup dan kita cukupkan sekian. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.